bulan Ramadan menunggu dan menanti datangnya bulan suci Ramadan karena mereka mengetahui tentang keutamaan yang ada pada bulan tersebut bulan yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada bulan tersebut Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Begitu juga ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah. Pada bulan Ramadan terjadi peristiwa-peristiwa besar yang kaum muslimin senantiasa mengingatnya. Di antaranya barakallahu fikum perang Badar. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Begitu juga Fathul Mekah. <coughs> Membebaskan negeri Mekah. Ini juga terjadi pada bulan Ramadan. Oleh karena itu kaum muslimin senantiasa merindukan bulan Ramadan, sahur Ramadan. Terlebih seperti yang saya sebutkan tadi pada bulan Ramadan Allah tabaraka wa taala menurunkan Al-Qur'an yang mana Al-Qur'an ini sebagai petunjuk untuk manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Di dalam ayat tersebut Allah menyatakan Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudalin nasi wa bayinati minal huda wal furqan Kata Allah tabaraka wa taala Syahrul Ramadhan bulan Ramadhan Alladhi unzila fihi al-Qur'an yang mana pada bulan Ramadan tersebut unzila fihi al-Qur'an diturunkan pada bulan tersebut Al-Qur'anul Karim hudan linnas petunjuk bagi manusia Al-Qur'anul Karim yang sebagai hudan linnas petunjuk bagi manusia Allah turunkan pada sahrul Ramadan pada bulan Ramadan sehingga ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah dari sini kita mengetahui tentang agungnya bulan Ramadhan. Oleh karena itu ayuhal Mu'minun rahimani wa rahimakumullah wajib bagi kita untuk menyambutnya dengan cara yang benar. Kenapa demikian? Karena di sana banyak sekali umat manusia yang menyambut sahur Ramadhan, menyambut bulan Ramadhan ternyata dengan amalan-amalan yang mukhalafah menyelisih syariat bahkan wa na'udzubillah kita berlindung kepada Allah ada sebagian manusia yang mereka menyambut sahur Ramadan menyambut bulan Ramadan dengan amalan-amalan syirkiat dengan amalan-amalan kesyirikan ada yang seperti ini ada pula ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah sebagian manusia. Mereka menyambut bulan Ramadhan dengan amalan-amalan bid'ah. <clears throat> dengan amalan-amalan maasi. Dan seterusnya. Maka ahlu sunnah wal jamaah. Salafiyun maka di sini dibimbing oleh Allah Tabaraka wa taala juga dibimbing oleh Rasulnya bagaimana kita menyambut menghadapi bulan Ramadan. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Di antara amalan yang harus kita jalankan. Di antara amalan atau ibadah yang harus kita jalankan. Untuk menyambut sahur Ramadan di antaranya adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Ini merupakan perkara yang sangat penting. Tatkala Allah Tabaraka wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Hendaklah kita banyak-banyak bersyukur. Mensyukuri atas kenikmatan tersebut yang telah Allah berikan kepada kita. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah Betapa banyak manusia yang melupakan hal ini Tatkala diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Untuk bertemu dengan sahur Ramadan Berjumpa dengan sahur Ramadan Ternyata mereka lalai dari bersyukur Mereka lupa dari bersyukur Sehingga tadi mereka menyambutnya dengan berbagai macam acara-acara kesyirikan, acara-acara bid'ah dan acara-acara yang menyelisih syariat. Ya. Wa billah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka ini merupakan perkara yang harus pertama kita jalankan yaitu mensyukuri atas kenikmatan tersebut dengan syukur yang benar dengan syukur yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana syukur itu bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan sebagaimana yang dianggap oleh kebanyakan atau mayoritas manusia. Mereka menganggap, mereka menilai bahwasanya yang namanya syukur cukup dengan lisan. Cukup mengucapkan kalimat alhamdulillah. Katanya ini sudah sebagai bentuk bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Ini yang dianggap oleh kafirun minanas nas yang dianggap oleh kebanyakan manusia mereka menilai, menganggap bahwasanya yang namanya syukur itu hanya talafut bilisan, hanya sekedar dilafatkan atau diucapkan dengan lisan. Ya. Maka yang seperti ini keliru. Sebagaimana dijelaskan oleh Al Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasanya yang namanya syukur itu bukan hanya sekedar dengan lisan tapi yang namanya syukur itu harus dibarengi dengan menjalankan mengamalkan amalan-amalan salihat amalan-amalan kebaikan barakallahu fikum Sebagaimana Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitab beliau. Yang berjudul Al-Fawaid. Kata beliau hakikat syukri. Hakikat seorang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana hakikatnya? Kata beliau hakikatnya adalah yataqarrabul insanu ilallah bianwa'i mahabihi zahiran wa batinan ini hakikatnya hakikat seorang bersyukur kepada Allah adalah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah <clears throat> dengan berbagai macam amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala baik secara zahir maupun secara batin ya. inilah hakikat seorang hamba bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala ya. yang mana hal yang seperti ini ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah sering dilupakan oleh aksarunas ya. sehingga mereka sebagian menganggap syukur itu cukup dengan lisan cukup dengan mengucapkan alhamdulillah ternyata tidak demikian barakallahu fikum tidak demikian bahkan ternyata yang namanya syukur itu harus dibarengi dengan melakukan amalan-amalan salihat dibarengi dengan melakukan amalan-amalan kebaikan coba kita lihat yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sehingga beliau dijuluki sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Halilur Rahman Allah sebutkan syakiran li an umihi orang yang senantiasa mensyukuri atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya ternyata sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Nabiullah Ibrahim alaihissalam melakukan berbagai macam ibadah-ibadah bahkan senantiasa melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Allah nyatakan di dalam Al-Quran Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakum minal musyrikin syakiran li an umihi ya ini yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau itu adalah kutuah contoh. Kemudian orang yang senantiasa qanitan lillah yaitu orang yang senantiasa melakukan amalan-amalan kebaikan senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala qanitan lillah walam yaku atau Hanifah kemudian berikutnya adalah hanif itu orang yang senantiasa mentauhidkan Allah walam yaku minal musyrikin dan tidaklah orang-orang yang menyekutukan Allah iya setelah disebutkan sekian amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam Allah sebutkan pada ayat berikutnya syakiran li an umihi Nabiullah Ibrahim alaihissalam orang yang syakiran senantiasa mensyukuri atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Inilah cara bersyukur yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Ternyata dibarengi dengan amalan-amalan salihat. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk syukurnya kepada Allah dibarengi dengan amalan-amalan salihat <clears throat> amalan-amalan kebaikan sehingga disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan ibadah salat malam sampai kedua kakinya itu bengkak Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qama hatta tawaramat qadamah faqila lahu taf'alu hadha ya rasulullah faqad ghafarahu Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar mengerjakan salat malam sampai kedua kakinya bengkak sehingga para sahabat bertanya menanyakan kepada Rasulullah taf'alu hadha engkau mengerjakan ibadah sampai seperti ini ya Rasulullah padahal Allah tabaraka wa taala telah mengampuni dosa-dosa engkau yang telah lewat dan yang akan datang artinya kenapa dosa engkau telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala engkau sudah dijamin menjadi ahlul jannah menjadi penghuni surga kau masih melakukan ibadah demikian beratnya sehingga kedua kakinya sampai bengkak apa jawaban hamba Allah yang mulia Khalilur Rahman kekasihnya Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuannya ternyata dalam rangka syakiran dalam rangka bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala Inilah hakikat syukur yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala harus dibarengi dengan amalan-amalan salihat. Kemudian ayat muminun rahimani wa rahimakumullah sehingga kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala yang namanya syukur yakunu biqalbi wabil lisan wabil jawari. oleh sebab itu kata beliau yang namanya syukur yang namanya syukur bentuknya yang pertama adalah dengan hati mensyukuri kenikmatan-kenikmatan dengan hati yang kedua adalah wabil lisan dengan lisan yang ketiga adalah wabil jawari dengan anggota-anggota badan Iya. Terus bagaimana? Kita mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan hati kita. Kata beliau, adapun bentuknya mensyukuri kenikmatan dengan hati itu dengan cara meyakininya bahwasanya kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan, yang kita rasakan adalah datangnya dari Allah tabaraka taala. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang mereka tatkala mendapatkan kenikmatan mereka menyandarkan kepada selain Allah. Mereka diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi mereka sandarkan kepada selain Allah. Sebagai contoh tatkala mereka diberi kenikmatan turunnya air hujan ini kenikmatan perkara yang mereka tunggu-tunggu datangnya hujan tapi apa yang mereka lakukan tatkala hujan itu turun mereka mengatakan mutirna binau'i kada wa kaza mereka katakan kami diberi hujan itu karena bintang ini dan bintang itu. Mereka menisbahkan air hujan yang mereka dapatkan kepada bintang-bintang. Bukan dinisbahkan, bukan disandarkan kepada Allah tabaraka wa taala akan tetapi disandarkan kepada an-nujum, disandarkan kepada bintang-bintang. Barakallahu fikum. Inilah keadaannya orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah. Maka kita jangan sampai demikian. Kemudian ayat mukminun rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan dengan lisannya. Yaitu dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan senantiasa menyebut-nyebut kenikmatan yang Allah berikan Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fa amma rabbika fahaddits." Adapun terkait dengan kenikmatan Rabbmu, hendaklah engkau siarkan, engkau sebut kenikmatan tersebut. Kenapa demikian? Karena dengan menyebut kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan membantu mempermudah kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Ini dengan kita banyak-banyak mengingat, menyebut kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. <clears throat> Kemudian yang ketiga ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah wabil jawarih dengan anggota badan. Mensyukuri kenikmatan dengan anggota badan yaitu dengan menggunakan anggota badan tersebut yang Allah berikan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah diberi telinga digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah diberi lisan, diberi tangan, diberi kaki, mata dan seterusnya gunakan ini semua dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala barakallahu fikum Inilah hakikat bersyukur kepada Allah. Maka ya mukminun rahimani wa rahimakumullah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah setelah Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadhan dalam keadaan sehat sehingga kita diberi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah maka sekali lagi bentuk syukurnya adalah banyak-banyak mendekatkan diri banyak-banyak melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian perkara yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang hamba terkhusus atau terlebih di bulan yang penuh barokah ini. <clears throat> di bulan yang penuh dengan maghfirah adalah banyak-banyak bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak bertaubat, meminta ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Mengingat keadaan kita orang yang penuh dengan kesalahan. Orang yang banyak berbuat dosa, Orang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan maasi, maksiat-maksiat sehingga disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam hadis qudsi ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum Allah mengkhabarkan, memberitahukan keadaan hambanya, keadaan kita semua. Ya ibadi wahai hamba-hambaku. Innakum tuhti'una bilaili wa nahar sesungguhnya kalian wahai hambaku. <clears throat> senantiasa berbuat salah. Senantiasa berbuat dosa. Fil laili wa nahar baik di malam hari maupun di siang hari. Ini keadaan kita. Baik di malam hari maupun di siang hari barakallahu fikum senantiasa tukhtiun berbuat salah. Iya. Imma bi fi'lil muharramat bisa juga bentuknya dengan menjalankan perkara-perkara yang haram au bitarkil wajibat atau bentuknya adalah meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Maka sahih di sini bahwasanya yang namanya manusia anas hamba kita semua itu senantiasa berbuat salah. Senantiasa tukhti'una bilaili wa nahar. Senantiasa berbuat salah baik di malam hari maupun di siang hari. Ya. Kemudian ayat mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua kita mengingat bahwasanya yang namanya perbuatan dosa dan maasi perkaranya sangat berbahaya bahkan al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab beliau yang berjudul Ada Wadawa, beliau menjelaskan tentang bahaya perbuatan-perbuatan dosa Beliau sebutkan bahaya perbuatan dosa di antaranya adalah melemahkan hati. Hati itu menjadi lemah. Kemudian yang berikutnya di antara bahaya perbuatan dosa adalah melemahkan badan sehingga badan tidak kuat lagi untuk melakukan ibadah kepada Allah. Bahkan beliau menyebutkan di antara bahaya dosa adalah mahwul barakah perbuatan dosa ini akan menghapus barokahnya. Barokah ini akan dihapus oleh Allah, akan dilenyapkan, akan dihilangkan. Tatkala si hamba tadi dia berbuat maksiat. Ya. Oleh karena itu kita perlu dan sangat-sangat perlu di bulan-bulan yang penuh barokah kita gunakan untuk banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak istighfar, Jangan sebab atau jangan sampai karena sebab dosa kita, sebab perbuatan maksiat kita, kemudian kita merasa berat untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Merasa berat untuk kiraatul Quran. Merasa berat untuk membaca Al-Quran merasa berat barakallahu fikum untuk qiyamul lail untuk mengerjakan salat tarawih merasa berat untuk melakukan ibadah puasa dan seterusnya ini semua sebabnya adalah adzunub wal ma'asi ya. perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan ma'asi oleh karena itu kalau kita lihat sejarah para salaf kita, pendahulu-pendahulu kita yang saleh, mereka adalah orang yang sangat takut dengan perbuatan dosa. Yang sangat takut dengan perbuatan maasi. Sehingga mereka sering di tengah malam menangis di hadapan Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan. <clears throat> Inilah salaf-salaf kita. Pendahulu-pendahulu kita yang soleh. Ternyata mereka orang-orang yang sangat takut dengan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Ya, barakallahu fikum. Oleh karena itu ayah mu'minun rahimani wa rahimakumullah perlu di bulan-bulan seperti ini kita melakukan istighfar, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah dengan tujuan supaya kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan salihat dengan tujuan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada hidup kehidupan kita. Barakallahu fikum. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang binasa. Kenapa binasa? karena mendapati bulan Ramadan ternyata tidak mendapatkan ampunan sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih tatkala nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'id al-mimbar naik ke atas mimbar kemudian sambil mengatakan amin maka para sahabat bertanya ya Rasulullah engkau mengaminkan siapa Kenapa tiba-tiba naik ke atas mimbar watakul amin? Engkau mengucapkan kalimat amin. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang malaikat Jibril mengatakan rahima anfun man adraka ramadhana fahuwa la yughfar sungguh celaka sungguh celaka seorang siapa mereka yang dikatakan celaka man adraka Ramadan orang yang dia berjumpa dengan Ramadan ternyata dia tidak mendapatkan maghfirah tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi sebabnya barakallahu fikum karena dosa yang dia tidak segera istighfar padahal kita diperintahkan untuk segera menuju ampunannya Allah wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu a'izzat lil muttaqin bersegeralah kalian menuju maghfirah menuju ampunannya Allah menuju surganya Allah barakallahu fikum ini perkara yang kedua yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin tatkala bertemu dengan bulan Ramadan banyak-banyaklah bertaubat. Banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Tabaraka wa taala. Kemudian ayat mukminun rahimani wa rahimakumullah Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan kepada kita tentang pengertian definisi tobat. <clears throat> Apa yang dimaksud dengan tobat? Jangan sampai kita membahas pentingnya taubat ya, kedudukan taubat, tapi ternyata yang dimaksud taubat tidak mengerti. Kata beliau ada pun taubat lughatan, taubat secara bahasa artinya adalah minta tabayatubu idza raja'a. Dari kalimat tabayatubu yang artinya apabila orang tersebut kembali. Ya. Adapun secara pengertian syariat, istilah syar'i, istilah syariat, taubat itu adalah ar min ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atihi ar seorang itu kembali dari kemaksiatan dari bermaksiat kepada Allah ila ta'atihi kepada ketaatan inilah yang namanya taubat kembali dari bermaksiat kepada Allah <clears throat> ila taatihi menuju ketaatan menuju ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala sehingga para ulama menyebutkan yang namanya taubat itu dibarengi dengan amalan-amalan salihat bukan sekedar meninggalkan perkara-perkara maksiat saja tapi dibarengi dengan amalan-amalan salihat Kata beliau Rahimahullah taala wa a'zamuha wa a'jabuha at-taubatu minal kufri ilal iman thumma yaliha at-taubatu min kaba'iri dzunub thumma at-taubatu min saghairi dzunub Kata beliau taubat yang paling besar taubat yang paling agung itu adalah taubat minal kufri ilal iman bertaubat dari kekufuran menuju keimanan inilah taubat yang paling besar minasyirki ila tauhid bertaubat dari kesyirikan menuju tauhid bertaubat dari amalan-amalan syirkiyah tinggalkan menuju at-tauhid Inilah taubat yang paling besar. Inilah taubat yang paling agung. Seorang meninggalkan amalan-amalan kesyirikan. Kemudian yang berikutnya adalah at-taubatu min kaba'iri seorang itu bertaubat dari dosa-dosa besar. Setelah dia membersihkan dirinya dari amalan-amalan kesyirikan, bertaubat dari kesyirikan, ini yang pertama kali. Karena inilah dosa yang paling berbahaya adalah amalan kesyirikan. Setelah setelah bertobat dari kesyirikan, masuk ke tobat berikutnya adalah min kabairi dunub. Bertobat dari dosa-dosa besar. Berdusta, riba, membunuh jiwa yang Allah haramkan, namimah dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah bertobat min saghairi dzunub. Bertobat dari dosa-dosa yang kecil. Ayuhal <clears throat> mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Berdosa dari perkara-perkara yang kecil ini juga merupakan perkara yang penting. Merupakan perkara yang penting. Kenapa demikian barakallahu fikum? Ya. Yeah karena dijelaskan oleh sebagian ulama wala saghaira ma'al istimrar tidak ada istilah dosa kecil kalau dosa tersebut dikerjakan terus menerus ya. jadi kalau kok dosa tersebut dia kerjakan terus menerus ya tidak ada istilah dosa kecil lama-lama pun menjadi dosa besar karena dia kerjakan secara terus menerus barakallahu fikum kemudian ayat mu'minun rahimani wa rahimakumullah Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan keberuntungan menjanjikan kemenangan bagi mereka orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah sebagaimana dinyatakan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam surat An-Nur ayat yang ke-31 Allah tabaraka wa taala menyatakan wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun dan bertobatlah kalian kepada Allah secara menyeluruh ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung ya la'alakum tuflihun supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung ya. maka yang namanya taubat meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah ini akan mendatangkan keberuntungan la'allakum tuflihun supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Inilah orang yang bertobat dengan taubatan nasuha. Dengan taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. <clears throat> Dia akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhiratnya. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. dorongan kepada kita supaya kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha dengan taubat yang disebut taubat nasuha Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha orang-orang yang beriman tubu bertobatlah kalian ilallah kepada Allah taubatan nasuha dengan taubat yang nasuha ya inilah taubat yang akan membawa keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat yaitu taubat yang disebut dengan taubatan nasuha orang tersebut akan menjadi orang yang muflihun menjadi orang-orang yang beruntung maka kata Al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala taubatan nasuha. Taubat disebut dengan taubatan nasuha. Yang pertama kata beliau apabila niatnya ikhlas karena Allah. Inilah yang disebut dengan taubatan nasuha. Seorang dia bertobat memang dia niatkan ikhlas karena Allah Kata beliau bian yakuna qasdul insani bitaubatihi wajhullah yaitu orang tersebut tujuannya tatkala bertaubat dengan taubatnya dia meniatkan mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala bukan mencari pujian manusia bukan mencari sanjungan dan seterusnya ini yang pertama yang kedua adalah Taubat dikatakan taubatan nasuha adalah annadamu ala ma fa'ala minal ma'siyah. Orang tersebut merasa menyesal atas apa yang telah mereka lakukan dari amalan-amalan kemaksiatan. Sehingga tobat dikatakan taubatan nasuha itu dibarengi dengan penyesalan an nada ala ma fa'ala minal maksiyah. Menyesal atas apa yang telah dilakukan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang ketiga. Taubat dikatakan taubatan nasuha kata beliau an yaqli'a anidz dzanbi alladhi huwa fih. Dia meninggalkan dari dosa-dosa yang dia kerjakan. Ini juga penting sehingga bukan hanya sekedar dengan lisan tapi diwujudkan dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan maasi, perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian yang keempat ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah wa al-azmu ala alla ta'uda fil mustaqbal. <clears throat> Dia memiliki keinginan yang kokoh. Keinginan yang kuat untuk tidak mengulanginya di waktu yang akan datang. Dia memiliki niatan untuk tidak mengulanginya di waktu yang akan datang. Kemudian yang kelima adalah antakuna fi zamanin tuqbalu fihi taubah hendaklah taubat tersebut dilakukan pada waktu diterimanya suatu taubat yaitu sebelum datang sakaratul maut sebelum orang tersebut barakallahu menyaksikan terbitnya matahari dari arah barat. Karena tatkala matahari sudah terbit dari arah barat, maka barakallahu fikum ibadah taubat seorang hamba tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Ini yang kedua yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin tatkala bertemu dengan bulan Ramadan tatkala berjumpa dengan bulan Ramadhan, yaitu hendaklah orang tersebut banyak-banyak bertaubat banyak-banyak istighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang ketiga yang ketiga barakallahu fikum hendaklah orang tersebut bersemangat dan bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan suatu ibadah Orang tersebut bersemangat dan sungguh-sungguh di dalam mengamalkan suatu ibadah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dha'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al mu'minul qawiyyu seorang mukmin yang kuat khairun lebih baik wa ahabu ilallah dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala minal mu'minil baif dari seorang mukmin yang lemah Wa fi kullin khairun akan tetapi masing-masing ada kebaikan padanya. Terdapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Thaimin tentang seorang mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat seperti apakah? Kata beliau yakni fi imanihi al-mukminul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah yang dimaksud di sini adalah kuat dari sisi keimanannya yakni fi imanihi ya walaisal muradu al fi badanihi bukan yang dimaksud di sini adalah semata-mata kuat badannya bukan tapi yang lebih penting adalah kuat dari sisi keimanannya terlebih kalau setelah dia beriman imannya kuat badannya juga kuat tentunya ini lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Tapi yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar badan yang kuat saja. Kenapa demikian kata beliau? Li'anna quwwatal badani dararun 'alal insani idza istamala hadhil quwwah fi maksiatillah. Kata beliau sesungguhnya kalau hanya sekedar mengandalkan kuatnya badan ini berbahaya. Bagi manusia apabila dia gunakan kekuatan ini dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. <clears throat> Barakallahu fikum. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita untuk senantiasa bersemangat dan senantiasa bersungguh-sungguh Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah engkau ala untuk mengerjakan apa-apa yang membawa manfaat untuk dirimu. Diperintahkan supaya kita bersemangat untuk menjalankan perkara-perkara mayan fauk yang membawa manfaat untuk dirimu. Baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat tapi ingat, kesemangatan ini harus dibarengi dengan meminta pertolongan kepada Allah. Sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fastain billah." Kalau sudah bersemangat, jangan lupa minta tolong kepada Allah. Ya. Kita bersemangat di jalan di dalam menjalankan ibadah. Jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah. Barakallahu fikum. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan wala ta'jaz janganlah engkau merasa lemah, merasa tidak kuat, ya. Disuruh untuk melakukan ibadah ini, untuk menjalankan ini, merasa lemah, saya tidak mampu, saya tidak bisa dan seterusnya. <clears throat> tidak demikian seorang mukmin. Maka saya di dalam hadis ini barakallahu fikum Sahihnya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita, memerintahkan kita untuk senantiasa bersemangat, untuk bersemangat bersungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah. Maka terkhusus di bulan Ramadan ini yang amalan-amalan dilipat gandakan oleh Allah taala. Maka di sini perlu kita ketahui apa saja yang seharusnya kita bersemangat di dalamnya. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimani rahimahullahu taala wa wa min ahami ma yakunu min hadha di antara perkara yang sangat penting yang kita untuk senantiasa bersemangat apa itu kata beliau Perkara yang sangat penting yang kita senantiasa bersemangat kata beliau adalah mujahadatun nafsi alal ikhlasi lillahi tabaraka wa taala fil ibadah. Ini yang seharusnya seorang hamba senantiasa menjaga, senantiasa bersemangat itu seorang hamba bersungguh-sungguh untuk menjaga keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah ya ternyata hal yang seperti ini yang jarang atau sering dilupakan oleh manusia sehingga di dalam melakukan ibadah kurang memperhatikan dari sisi keikhlasannya Padahal Allah tabaraka wa taala begitu juga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kepada kita untuk senantiasa ikhlas di dalam beribadah ikhlas di dalam bermuamalah. Naam. Ikhlas di dalam menjalankan perintah, di dalam menjauhi larangan-larangannya. Demikian. <clears throat> Inilah seorang hamba yang harus pertama kali dia bersungguh-sungguh dia bersemangat adalah menjaga keikhlasan kepada Allah fil ibadah tatkala menjalankan ibadah tatkala menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala Kenapa ini yang harus senantiasa kita perhatikan? Yang kita senantiasa menjaga semangat kita, menjaga keikhlasan. Kata beliau, fa innal ikhlasa amruhu azimun wa syaqun jiddan. Karena yang namanya ikhlas urusannya sangatlah berat, sangatlah besar dan sangat-sangat berat bagi jiwa. Ini yang namanya ikhlas. Bukan perkara yang ringan. Tapi perkara yang sangat berat bagi jiwa itu adalah ikhlas. Barakallahu fikum. Kata beliau hatta inna ba'da salaf yaqul ma nafsi ala syai'in mujahadatuha alal ikhlas tidak ada perkara yang paling berat bagiku untuk dirinya ya tidak ada perkara yang paling berat ya kecuali adalah seorang untuk senantiasa bersungguh-sungguh berjalan di atas keikhlasan inilah perkara yang paling berat dirasakan oleh salaf kita <clears throat> Walihada kata beliau oleh sebab itu karena jazaul mukhlisin ana man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi haramahullahu ala nar oleh sebab itu balasan bagi orang-orang yang mukhlisin orang-orang yang bisa ikhlas tatkala mengucapkan kalimat tauhid mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi dia ikhlas dari dalam hatinya haramahullahu ala nar Allah haramkan bagi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 menjelaskan yang dimaksud ahsanu amalan, yang dimaksud dengan amalan yang paling bagus wa akhlasuhu wa aswabuhu. Kata beliau amalan yang paling bagus adalah amalan yang paling ikhlas dan benar sesuai dengan contoh tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan ahsanu amalan, amalan yang paling baik. Kata beliau fa lama la idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Karena yang namanya amalan idza kana khalisan apabila amalannya tersebut ikhlas akan tetapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi maka amalan tersebut tidak diterima. Ini sudah ikhlas amalannya. Tapi ternyata tidak sesuai dengan petunjuk Nabi maka amalan tersebut tidak diterima lam tukbal tidak diterima atau sebaliknya wa in kana sawaban wa lam yakun khalisan dan apabila amalan tersebut adalah amalan yang benar sesuai dengan tuntunan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi walam yaku khalisan ternyata orang tersebut di dalam menjalankan ibadah amalan tersebut tidak ikhlas sama amalan tersebut pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu ayat mukminun rahimani wa rahimakumullah seorang di dalam beribadah dibutuhkan al-ikhlas ya, dibutuhkan al-ikhlas di setiap keadaan, di setiap tempat Nih. Hendaklah orang tersebut senantiasa ikhlas untuk Allah tabaraka wa taala. Ini yang senantiasa seorang mukmin menjaganya bersungguh-sungguh bersemangat yaitu menjaga keikhlasan untuk Allah tabaraka wa taala. Menjaga keikhlasan untuk Allah tabaraka wa taala di dalam beramal. Ayolah mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai Hudzail ibn Iyad rahimahullahu taala menyebutkan tentang pentingnya amalan ikhlas. Kata beliau, tarkul amali min ajlin nasiriya seorang meninggalkan suatu amalan karena tujuan manusia ini disebut ria wal amalu min ajrin nasi syirkun adapun melakukan amalan dengan tujuan manusia inilah yang disebut dengan syirik seorang melakukan ibadah melakukan amalan tujuannya apa tujuannya manusia inilah yang disebut dengan kesyirikan ayol mukminun rahimani wa rahimakumullah ini yang hendaknya senantiasa dijaga dan seorang hamba itu bersungguh-sungguh ya, bersemangat di dalam beribadah menjaga keikhlasan ikhlas sebelum beramal ikhlas tatkala beramal kemudian ikhlas tatkala intiha selesai dari amalan tersebut <clears throat> kemudian yang kedua <clears throat> yang kedua Perkara yang harus kita bersungguh-sungguh dan bersemangat di dalamnya kata beliau, mimma yujahidul insanu nafsahu alaihi fi'lu ta'ati asyaqati mithlu saum. Kata beliau di antara perkara yang seorang hamba hendaklah dia bersungguh-sungguh bersemangat Hendaklah orang tersebut senantiasa bersungguh-sungguh menjaga amalan-amalan ketaatan yang menjaga amalan-amalan ketaatan terlebih amalan-amalan ketaatan yang sakoh yang cukup berat bagi jiwa apa di antara amalan yang cukup berat bagi jiwa beliau memberikan contoh adalah mislu saum contohnya adalah berpuasa ya. karena puasa ini adalah merupakan salah satu amalan yang cukup berat bagi jiwa Barakallahu fikum. Contohnya adalah mislu saumi. Contohnya adalah seperti puasa. <clears throat> Wa inna sauma min asyaqit ta'ati ala nufus. Karena yang namanya puasa ini adalah merupakan perkara ketaatan yang sangat berat bagi jiwa. Kenapa berat? Kata beliau ana fihi tarkul ma'lufi min ta'amin wa sarabin wa nikah karena di dalam puasa, di dalam ibadah puasa kita diperintahkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang dicintai oleh jiwa. Contohnya barakallahu fikum seperti diperintahkan untuk meninggalkan makanan yang mana makanan ini adalah perkara yang sangat dicintai oleh jiwa. Kemudian di diperintahkan untuk meninggalkan minuman diperintahkan untuk meninggalkan hubungan suami istri finahari Ramadan di siang Ramadan ya oleh karena itu ibadah puasa adalah ibadah yang cukup berat sehingga ayol mukminun rahimani wa rahimakumullah kita diperintahkan untuk bersemangat kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh Terlebih kita mengetahui yang namanya asyam, yang namanya puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan, menahan minum, menahan jima, melakukan hubungan suami istri, bukan hanya sekedar itu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan lebih tegas lagi di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan malam yadah kalazur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa orang yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan zur amalan-amalan zur tidak meninggalkan kebodohan maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh tatkala engkau meninggalkan makanan dan minuman karena bukan ini saja yang namanya puasa bukan sekedar meninggalkan makanan dan minuman maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Thaymin rahimahullah ta'ala di antara zur ucapan zur kata beliau kullu muharramin semua ucapan-ucapan yang haram ini semua harus ditinggalkan oleh orang yang sedang berpuasa. Minal kadhibi wal ghibati wasyatam. Contohnya adalah al-kadhib. Ucapan-ucapan dusta. Ucapan-ucapan yang mengandung hibah. Ucapan-ucapan yang mengandung satam. Celaan. Cacian. Makian. Ini semua harus ditinggalkan oleh orang-orang yang sedang berpuasa ditahan Bahwa dan selain dari itu semua min minal a'malil muharramah dari amalan-amalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berpuasa yang pertama diperintahkan untuk meninggalkan qauluzur. Kemudian yang kedua adalah diperintahkan untuk meninggalkan amalan-amalan zur. Apa yang dimaksud al amal zur? yang dimaksud dengan amalan-amalan zuhur kata beliau al-amalu bi kulli fi'lin muharramin minal udwani 'ala nas bi khiyanatin wa ghassin wa darbil abdani wa akhdil amwali wa nahfiha ada pun yang dimaksud amalan zuhur yang harus kita jauhi itu amalan-amalan yang muharramah contohnya adalah permusuhan kepada manusia khianat menipu, memukul badan, mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Ini semua adalah masuk kauluzur, ucapan-ucapan yang zur yang harus dijauhi oleh orang yang sedang berpuasa. Bahkan kata beliau wa yadkhulu fihi al-istima'u ila ma ma yuhramu. Al-istima'u ilaihi minal aghani al-muharramah wal ma'azif wa alatul lahwi bahkan masuk kepada fitluzur perbuatan-perbuatan zur adalah al-istima' mendengarkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aghanil muharramah dari nyanyian-nyanyian yang muharramah maka hendaklah orang yang berpuasa hindarkan dirinya dari nyanyian-nyanyian yang muharramah. Wa na'udzubillah kita berlindung kepada Allah tatkala kita mendapati <clears throat> sebagian manusia mengisi hari-harinya tatkala menjalankan ibadah puasa dengan nyanyian-nyanyian yang muharramah yang haram atau diisi dengan menyaksikan barakallahu fikum acara-acara di televisi yang muharramah yang haram kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian wal ma'azif begitu juga menjauhi al ma'azif apa itu al ma'azif kata beliau wahya alatul lahwi alat yang penuh dengan sia-sia ini disebut dengan al-ma'azif ya <clears throat> ini semua ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah harus ditinggalkan oleh orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa oleh karena itu yang namanya ibadah puasa perlu kesungguh-sungguhan perlu semangat di dalam menjaganya barakallahu fikum Kemudian ayat mukminun rahimani wa rahimakumullah di antara perkara yang seorang hamba harus bersemangat terlebih di bulan Ramadhan. Barakallahu adalah bersemangat ala tarkil muharramat, bersemangat meninggalkan perkara-perkara yang haram alladzi yasuku ala ba'din nas tarkuha. Yang mana? perkara yang haram ini terkadang berat bagi sebagian manusia untuk meninggalkannya. Ya. Terkadang sebagian manusia itu merasa berat untuk meninggalkan perkara yang haram. Maka ya mukminun rahimani wa rahimakumullah meninggalkan perkara yang haram ini juga butuh kesungguh-sungguhan. Ya meninggalkan perkara yang haram ini butuh keseriusan, butuh kesemangatan para kalafikum. Maka ini yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin pula. Ya. <clears throat> Kemudian ayat mukminun rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang harus seorang mukmin bersemangat di bulan Ramadan dijelaskan oleh para ulama yaitu tilawatul Quran membaca Al-Quran. Yang mana tilawatul Quran, membaca Al-Quran, ini bentuknya ada beberapa macam. Yang pertama adalah tilawatul hukmihi. Membaca hukum-hukumnya. Artinya adalah mempelajari hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah tilawatu ya, lafziyah yaitu membaca dari sisi lafaz. Ya. Yang mana ayat mukminun rahimani wa ini memiliki keutamaan yang sangat besar yang seorang mukmin harus memiliki perhatian benar-benar memiliki perhatian terkhusus di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullahu taala Wa kana salafus salihu yukthiruna min tilawatil Qur'an fi Ramadan fi salati wa ghairiha. Beliau menjelaskan tentang keadaan salaf pendahulu-pendahulu kita yang soleh. Dahulu salaf kita mereka memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan baik fi salah, baik tatkala mengerjakan salat atau di luar salat. Mereka banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Sebagai contoh adalah apa yang dilakukan oleh Imam Qatadah rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan Kana Qatadah rahimahullahu taala yahtimul Qur'ana fi kulli sab'i layalin daiman. Imam Qatadah senantiasa menyelesaikan membaca Al-Quran pada tujuh malam. Setiap tujuh malam selesai baca Al-Quran. Wa fi Ramadan dan di dalam bulan Ramadan fi kulli salatin setiap tiga malam selesai baca Al-Quran. Wa fil asil akhir minhu fi kulli lailatin dan sepuluh hari terakhir beliau setiap malamnya barakallahu fikum menyelesaikan membaca Al-Qur'anul Karim. Ini yang harus seorang mukmin hendaklah bersemangat untuk kiraatul Quran di bulan-bulan Ramadan. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin tafadhalu barakallahu fikum <clears throat>